بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Nurullah yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ke-50 bab yang ke-50 adalah sebuah bab yang berbicara tentang salah satu adab di dalam pemberian nama kepada anak bahwasanya memberi nama kepada anak ini juga bisa menjadi pintu kita untuk beribadah kepada Allah bisa menjadi pintu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul asma Allah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya jangan heran kalau para sahabat itu banyak sekali namanya Abdullah. Banyak sekali namanya Abdurrahman. Banyak kaum muslimin namanya Abdullah, namanya Abdurrahman dan semua nama-nama yang dimulai dengan kata Abdun lalu setelah itu nama Allah. Abdul Razak, Abdul Ghafur dan seterusnya. Abdul Rahim. Iya. Ini termasuk penghambaan kepada Allah dan nama yang paling baik sekaligus mengandung nasihat kepada anak kita setelah dia beranjak dewasa Dia mengerti apa arti dari namanya Itu mengandung nasihat juga kepadanya Agar dia menjadi hamba Allah Azza wa Jalla Jadi ini termasuk pintu ibadah bagi orang tua Memberikan nama yang baik untuk anak-anak Dan sebaik-baik nama adalah yang mengandung penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla Sebaliknya jemaah sekalian, nama yang paling jelek dan nama yang Allah murkai adalah yang mengandung peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang mengandung peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang akan dibahas di dalam bab ini. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan di dalam bab ini sebuah dalil dari Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 190 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Falamma atahuma saliha Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada keduanya Yaitu suami dan istri Ayah dan ibu seorang anak yang sempurna, sempurna penciptaannya. Maka mereka berdua kemudian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu di dalam anugerah anak yang Allah berikan kepada mereka. Tatkala Allah menganugerahkan kepada keduanya suami istri atau ibu dan anak seorang anak yang sempurna. Akan tetapi keduanya suami dan istri tersebut menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dalam anugerah anak yang Allah berikan kepada mereka. Fata'alallahu amma yushrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-A'raf ayat 190. Iya. Setelah menyebutkan ayat ini, penulis menyebutkan ucapan Imam Ibn Hazm. Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar ahlu Sunnah wal Jamaah dari negeri Andalus, negeri muslim yang hilang di Spanyol. Kalau masih ada negeri muslim, mungkin di Piala Dunia masih ada wakil negeri muslim sekarang Sayang sudah bukan menjadi negeri muslim lagi Spanyol Dulu negeri muslim Ya Jadi habis sudah wakil piala di, muslim di Piala Dunia Tapi itu bukan urusan kita ya. Itu urusan orang-orang yang lalai Jangan sibuk dengan itu Orang-orang gak ada kerjaan Sibuk dengan itu Ibnu Hazm Al-Andalusi Rahimahullahu ta'ala Imam besar dari Spanyol, dari negeri Andalus. Apa mazhabnya? Beliau bukan bermazhab Hanafi, bukan bermazhab Syafi'i, bukan Maliki, bukan pula Hambali. Lalu apa mazhabnya? Dia punya mazhab sendiri yang dikenal dengan madhab, madhab Zahiriyah. Iya. Dan selain empat tambah Zohiriyah lima mazhab ini masih banyak mazhab-mazhab fikih yang lain. Imam Sufyan Ats-Tsauri punya mazhab sendiri. Imam Al-Auza'i punya mazhab sendiri. Imam Al-Laits bin Sa'ad punya mazhab sendiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Laits bin Sa'ad sebenarnya lebih pintar daripada Syafi'i. Tapi kenapa empat mazhab ini yang terkenal? Karena banyak pengikut sampai hari ini. Karena banyak lebih banyak pengikut, yang lain kurang pengikutnya. Ya, dan termasuk banyak pengikut juga mazhab Zahiriyah. Tapi tidak sebanyak empat mazhab. Nah, mazhab Zahiriyah ini ini dia imamnya. Imam Ibnu Hazam. Pada dasarnya pendapat-pendapat mereka juga diakui oleh para ulama Islam dalam bidang fikih. Kecuali kalau sudah berbicara kias, mereka tidak menggunakan kias. Dan apa namanya pendapat mereka menolak kias itu lemah. ya. Yeah. Kias termasuk dalil di dalam syariat. Mereka tidak menggunakan kias. Tapi selain itu, pendapat-pendapat mereka dalam fikih diakui. Dan Ibnu Hazm ini luar biasa, seorang ulama yang sangat cerdas. Tetapi jemaah sekalian, beliau mulai belajar ilmu agama di umur 40 tahun. 40 tahun baru mulai belajar agama. Tapi kemudian dikenal di dunia Islam sebagai ulama yang sangat cerdas. Bahkan punya mazhab sendiri. Jadi beliau sekelas dengan Imam Syafi'i, Imam Malik kalau dilihat dari segi pendiri mazhab. Iya, luas sekali ilmunya. Dan beliau menulis sebuah buku fikih yang berjudul Al-Muhalla. Di mukaddimah beliau katakan, buku ini saya tulis untuk membantu para pemula dalam belajar fikih ulama-ulama zaman sekarang para mahasiswa doktoral sekalipun itu mengatakan bukunya ini berat untuk dipelajari ya padahal dia tulis dia niatkan untuk para pemula dalam belajar fikih ternyata kelas ulama belajar bukunya menganggap ini sudah terlalu berat bagi mereka jadi mungkin cari yang lebih ringan lagi artinya ilmunya sangat mendalam iya Ibnu Hazam Al-Andalusi Abu Muhammad rahimahullahu taala. Ini sekilas biografi beliau. Maka beliau berkata dan kemungkinan besar ini dinukil dari kitabnya Al-Muhalla. Namun di kitab tauhid tidak disebutkan dari mana penulis menukilnya, tapi kemungkinan besar dari Al-Muhalla, ya. Jadi beliau termasuk memiliki pengetahuan luas terhadap pendapat-pendapat para ulama. Sehingga beliau tahu ini permasalahan ulama berbeda pendapat dan ini permasalahan ulama sudah sepakat. Ini diantara kelebihan beliau dan menunjukkan luasnya ilmu beliau. Makanya seringkali ulama kalau ingin mengetahui pendapat ini masih dikhilafkan ulama atau ulama sudah sepakat sering merujuk kepada buku-bukunya Ibnu Hazm. Cuma cuma sekedar ingin tahu, ini sudah disepakati ulama atau belum? Iya, karena keluasan ilmu beliau. Maka beliau berkata, "Ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah." Ulama Islam sudah sepakat atas pengharaman setiap nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Jadi nggak ada lagi perbedaan pendapat. Sudah sepakat ulama, hukumnya haram. Tidak boleh. Bahkan syirik. Karena mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ka'abdi amr. Seperti abdu amr. Menamakan anak hambanya amr. Wa abdil Ka'bah atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ka'bah makhluk. Kenapa orang-orang musyrik dahulu ada menamakan anaknya Abdul Ka'bah? Karena mereka memuliakan Ka'bah. Tetapi mereka tetap dihukumi musyrik karena mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi nggak ada gunanya mereka memuliakan Ka'bah kalau masih menghamba kepada selain Allah. Iya. Wama ashbahadali dan yang semisal dengan itu. Maka semua ini hukumnya haram sepakat ulama. Kalau kita menamakan anak kita atau diri kita sendiri dengan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ya. Dan yang termasuk suka menamai anak dengan penghambaan kepada selain Allah sampai hari ini adalah golongan Syiah. Mereka suka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Hussein. Hambanya Al Hussein. Maksudnya Al Hussein bin, Ab bin Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya itu, bahkan mereka berdoa kepada beliau. Mereka berdoa kepada beliau. Subhanallah. Jadi mereka persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Husain. Atau Abdu Ali, maksudnya hambanya Ali. Walaupun Al-Ali juga nama Allah, tapi maksud mereka Abdu Ali bukan nama Allah tapi Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang Syiah. Maka itu adalah kesyirikan sepakat ulama hukumnya haram tidak ada lagi perbedaan pendapat Hasya Abdul Muttalib kecuali satu nama kata beliau yang ulama masih berbeda pendapat yaitu Abdul Muttalib jadi semua nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah sudah disepakati ulama hukumnya haram tapi satu yang ulama masih berbeda pendapat yaitu Abdul Muttalib. Sebagian mengatakan sama saja haram karena Al-Muttalib bukan nama Allah. Al-Muttalib bukan nama Allah Azza wa Jalla. Sebagian mengatakan tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna ana nabiyyu lakadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi aku adalah seorang nabi bukan sebuah kedustaan dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib. maksudnya cucu beliau cucunya Abdul Muthalib. Nabi SAW menyandarkan kepadanya karena Abdul Muthalib dikagumi oleh orang-orang Quraisy. maka Nabi SAW mengatakan akulah anaknya Abdul Muthalib. akulah anaknya Abdul Muthalib. ini ada hadis sahih berdasarkan hadis itu sebagian ulama berpendapat bahwa kalau begitu Abdul Muthalib boleh. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan, aku anaknya Abdul Muthalib. Tetapi pendapat ini lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh menamakan dengan Abdul Muthalib. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan demikian bukan hendak menamakan diri, tetapi sekedar pengabaran dengan satu bahasa yang sudah dikenali oleh orang-orang Quraisy. Itu yang lebih dikenal. Pemimpin mereka dahulu yang lebih mereka kenal namanya adalah Abdul Muthalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bermaksud untuk menyetujui, tidak. Bukan maksud Nabi SAW menyetujui penamaan Abdul Muthalib Tetapi beliau sekedar mengabarkan Sekedar mengabarkan ada juga hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama Banu Hashim wa Banu Abdi Manaf syai'un wahidun." Kata beliau, Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf adalah satu. Nah, di sini juga Nabi SAW menyebut Bani Abdu Manaf. Ini juga syirik. Tetapi maksud Nabi SAW bukan menyetujui kesyirikan penamaan mereka, Abdu Manaf. Sebab Manaf itu bukan nama Allah. Tapi sekedar mengabarkan kenyataan bahwa orang itu dipanggil Abdu Manaf. Begitu pula Abdul Muthalib dipanggil dengan Abdul Muthalib hanya mengabarkan kenyataan bukan sebuah persetujuan. Iya. Jadi yang benar adalah tetap saja Abdul Muthalib tidak bisa kita jadikan nama untuk anak-anak kita sebab Al-Muttalib bukan nama Allah dan di sisi lain jemaah sekalian sebenarnya kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya bukan Abdul Muttalib siapa namanya yang asli ada yang tahu namanya yang asli siapa namanya asli namanya asli adalah Syaibah. Iya. Kenapa beliau disebut Abdul Muthalib? Dulu kan masih zaman perbudakan. Ada perbudakan. Hari ini pun mungkin ada perbudakan kalau misalkan ada jihad fi sabilillah maka tawanan-tawanan perang itu bisa dijadikan budak. Untuk apa dijadikan budak? Untuk dididik mereka. Makanya di kemudian hari para budak di masa Islam itu menjadi para ulama besar. Iya. Seperti Atha bin Abi Rabah dan yang lainnya. Itu mantan-mantan para budak, jadi ulama. Nah, Syaibah ini dibawa oleh pamannya. Jadi Al-Muttalib itu nama pamannya. Pamannya membawa dia dari Madinah ke kota Makkah sepanjang perjalanan panas terik sampai di kota Makkah dia agak menghitam jadi dia ini lahir di Madinah atau besar di Madinah nanti sudah agak dewasa dibawa pamannya ke kota Makkah orang-orang Makkah mengira ini budaknya Mutolib maka mereka memanggil dia Abdul Muttalib maksudnya budaknya Al-Muttalib jadi sebenarnya itu pun bukan nama tapi julukan dan itu pun karena mereka salah paham mereka mengira itu budaknya padahal ponakannya padahal ponakannya jadi kesimpulannya adalah Abdul Muttalib pun tidak dibenarkan kita menamakan anak kita dengan Abdul Muttalib Iya. kenapa? Karena Al-Muttalib bukan nama Allah Azza wa Jalla. Maka semua penghambaan terhadap selain Allah di dalam penamaan hukumnya haram. Dan termasuk di dalam ayat ini. Termasuk di dalam ayat ini. Yaitu orang yang Allah berikan anugerah seorang anak lalu dia namakan anak itu yang mengandung kesyirikan kepada Allah. Berarti dia tidak bersyukur. Allah yang berikan kepada mereka anak tapi mereka namakan anak itu hamba selain Allah bukan hamba Allah maka inilah yang dimaksud dengan ayat ini mereka tidak mensyukuri nikmat anugerah anak yang Allah berikan kepada mereka kalau mereka bersyukur seharusnya mereka namakan anak itu dengan Abdullah, hamba Allah atau nama-nama yang baik yang tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Sebuah faidah Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Juga menyebutkan tiga sisi yang lain Mengapa Kedua orang tua Disebut dalam ayat ini Telah berbuat syirik Di dalam anugerah anak Yang Allah berikan untuk mereka Sisi yang pertama kata Syekh Ketika keduanya meyakini bahwa anak yang Allah berikan kepada mereka bukan sebuah anugerah dari Allah tetapi anugerah dari selain Allah contohnya mereka meyakini karena kami berharap kepada wali fulan syekh fulan maka dia memberikan kami anugerah anak naudzubillah ini syirik besar karena nggak mungkin ada yang bisa menganugerahkan kepada kita anak kecuali Allah. Ketika mereka meyakini selain Allah yang memberikan kepada mereka anak tersebut, maka itu adalah syirik besar. Ini sisi yang pertama. Mengapa mereka disebut mempersekutukan Allah di dalam anugerah anak yang Allah berikan kepada mereka? Ketika mereka meyakini yang memberikan anak itu bukan Allah tapi selain Allah. Ya. Yeah apalagi meyakini yang memberikannya adalah patung-patung, berhala-berhala dan seterusnya. Yang kedua kata Syekh menyandarkan keselamatan anak itu kepada para dokter atau para bidan. Misalkan dia mengatakan istri saya bisa melahir dengan selamat karena saran-saran dari dokter. Istri saya bisa lahir dengan lancar karena memang bidannya mahir. Lupa dia menyebut alhamdulillah. Yang dia ingat hanya dokter sama bidan. Kenapa dia tidak mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan sebab dokter itu kelahiran anak saya lancar. Itu yang seharusnya dia katakan. Tapi dia lupa menyebut nama Allah atau sengaja dia lupakan. Walaupun dia yakin yang melancarkan, yang menakdirkan adalah Allah. Tapi lisannya mengatakan dokternya pintar, bidannya mahir. Maka seperti ini adalah syirik kecil. Ini syirik tapi tidak sampai tingkatan syirik besar, syirik kecil. Iya. Yang ketiga kata Syekh, anak ini menandingi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking cintanya kepada anak sampai menandingi kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga syirik. Dan ini sudah kita bahas tentang syirik di dalam cinta. Iya. Jadi ini tiga sisi yang juga menunjukkan orang tua hanya gara-gara anak bisa terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Maka hati-hatilah. Iya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian ujian jemaah sekalian hati-hati kita bisa terjerumus dalam dosa gara-gara harta-harta kita dan anak-anak kita baik kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan sebuah kisah namun kisah ini riwayatnya lemah sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah. Tapi kita bacakan dulu kisah ini. Wa an Abbas radhiyallahu anhu fil ayah qala dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya tentang ayat ini beliau berkata lamma taghasyaha Adam hamalat ketika Adam alaihi salam menggauli istrinya Hawa maka beliau pun hamil Fa'atahuma iblis. Maka iblis mendatangi keduanya faqala seraya berkata, "Inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah." Akulah yang menyebabkan kalian dikeluarkan dari surga. La unnani aw ajaalanna aj'alanna lahu qarnai ayil. Kalian berdua harus taat lagi kepadaku atau aku akan jadikan anak yang dikandungmu memiliki tanduk seperti rusa. Fayakhruju min batnika fayashukkuhu. Lalu ketika dia keluar dari perutmu sehingga dia akan merobek perutmu. Wala af'alanna wala af'alanna. Sungguh aku bisa melakukan, sungguh aku bisa melakukan. Yukhawwifuhuma. Setan menakut-nakuti keduanya. Samiyahu Abdul Harith. Maka kata setan, namakan anak itu Abdul Haris. Kenapa disuruh namakan Abdul Haris? Karena Al Haris nama setan. Mohon maaf yang namanya Al Haris. Tapi jangan khawatir, hadis ini doif. Ya, hadis ini doif. Bahkan nanti akan kita sebutkan ada justru riwayat yang sahih dianjurkan menamakan Haris. Ya. Fa'abaya ahu fakaraja maitan. Tetapi Adam dan Hawa tidak mau taat kepada setan. Pada akhirnya janin itu, bayi itu keluar sudah wafat, dalam keadaan wafat. Summa hamalat, kemudian hamil lagi. Fatahuma aidan, faqala mithla qawlihi. Iblis datang lagi kepada Adam dan Hawa dan mengatakan seperti sebelumnya. Fa'abaya ayyuti'ahu, tapi mereka tidak juga mau taat kepada iblis. Fakharaja maitan, fakharaja mayitan, maka anaknya pun lahir dalam keadaan sudah wafat. Summa hamalat, fatahuma. Kemudian hamil lagi yang ketiga kali. Maka iblis datang lagi kepada keduanya. Fadzakara lalu menyebutkan seperti yang dia katakan sebelumnya. Ini yang ketiga kali. Fa'adrakahuma hubbul walad. Maka yang ketiga ini akhirnya Adam dan Hawa menyerah karena kasihan anaknya selalu lahir dalam keadaan wafat. Fasammayahu Abdul Harith. Pada akhirnya mereka berdua menamakan anaknya Abdul Harith. Fadzalika qauluhu ta'ala, inilah yang dimaksud dengan ayat ini, ja'ala lahu syuraka'a fi ma Mereka berdua menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu di dalam anugerah anak yang Allah anugerahkan kepada mereka berdua. rawah Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Walahu bisanadin sahih an Qatadah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Qatadah. Qala Beliau berkata, syuraka fi ta'atihi walam yakun fi ibadatihi. Maksud menjadikan sekutu di sini dalam ketaatan kepada setan bukan maknanya beribadah kepada setan. Maksudnya syirik yang dilakukan Adam dan Hawa tidak sampai syirik besar melainkan syirik kecil. Walahu bisanadin sahih an Mujahid dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Mujahid. Imam Mujahid, Qatada dan Mujahid keduanya ada tabi'in. Dan ini semakin jauh lagi karena ini berita gaib, nggak mungkin diriwayatkan oleh Mujahid dan nggak mungkin dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Fi qaulihi ta'ala tentang firman Allah lain ataina salihan. Ketika kami menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh. Kala kata Qatadah Ashfaqa alla yakuna insanan. Maka keduanya Khawatir jangan sampai yang lahir bukan manusia. Pada akhirnya mereka menamakan dengan Abdul Harith. Wa dzakara ma'nahu anil anil Hasan wa Sa'id Hima, Dan juga penafsiran yang semisal disebutkan dari Al Hasan yaitu Al Hasan Al Basri, Sa'id dan selain keduanya. Ya Sa'id adalah Sa'id bin Jubair atau Sa'id bin Al-Musayyib. Iya. Inilah jemaah sekalian penafsiran yang disebutkan oleh penulis dari riwayat-riwayat sahabat dan tabi'in. Iya. Ini juga disebutkan di buku-buku tafsir. Tetapi jemaah sekalian, pendapat tersebut lemah. Atau riwayat tersebut pertama lemah dari segi sanad. Pertama lemah lagi dari segi sanad. Terlebih lagi ini sedang berbicara tentang perkara gaib. Sedang berbicara tentang perkara gaib. Enggak mungkin seorang sahabat, apalagi seorang tabi'in bisa mengetahui perkara gaib, yaitu kejadian yang sudah lampau sekali. Kejadian antara Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dengan iblis. Iya. Oleh karena itu, kisah ini adalah kisah yang batil, kisah yang tidak benar, walaupun diriwayatkan di buku-buku tafsir, tapi riwayatnya lemah. Dan dalam redaksi kisah ini juga terdapat banyak kebatilan yang lebih membuktikan kepada kita bahwa itu bukan riwayat yang sahih. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menyebutkan tujuh sisi kebatilan yang terkandung dalam kisah ini. Yang pertama kata beliau, itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya, artinya beliau mengatakan seandainya hadis itu sahih sampai kepada Ibnu Abbas atau sampai kepada tabiin, padahal itu pengabaran tentang berita gaib nggak mungkin dibenarkan, apalagi kalau ternyata tidak sahih. Iya. Yang bisa mengabarkan kepada kita tentang berita gaib yang terjadi masa lalu maupun masa datang hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Hanya beliau yang menerima wahyu. Iya. Ini sisi yang pertama. Dan sisi yang kedua, seandainya benar ini kisah Adam dan Hawa, maka dua kemungkinan, dua kemungkinan yang akan mereka lakukan. Yang pertama, mereka berdua bertobat dari dosa syirik. Yang kedua, nggak tobat sampai mati. Kalau benar ini kisah mereka, maka kemungkinan yang pertama mereka tobat dari kisah syirik. Tapi kenapa dalam ayat ini tidak disebutkan kisah tobat mereka? Kata Syekh Ibnu rahimahullah, itu nggak mungkin. Kalau yang dimaksud dalam ayat ini Adam dan Hawa, nggak mungkin Allah tidak menyebutkan kisah mereka dalam bertobat kepadanya. Tapi kalau kemungkinan yang kedua yang diambil, mereka nggak tobat sampai mati musyrik. Ini lebih tidak mungkin lagi. Ini lebih tidak mungkin lagi. Iya. Mana mungkin ayah dan ibu manusia seluruhnya mati dalam keadaan kafir. Iya. Ini yang pertama. Eh, ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau bahwasanya ulama sepakat seluruh para nabi maksum dari dosa syirik. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat para nabi dan rasul Allah jaga dari dosa syirik jadi nggak mungkin ayat ini yang dimaksud adalah Adam dan Hawa tapi maksud ayat ini berlaku umum setiap suami istri atau ayah dan ibu yang mempersekutukan Allah dalam anugerah anak yang Allah berikan kepada mereka iya sebagaimana kita pernah ingatkan juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mereka bilang Ibrahim mencari Tuhan itu nggak benar kalau mencari Tuhan berarti masih musyrik belum beriman. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu sedang berdialog, sedang berdialog dengan orang-orang kafir. Lalu beliau mengajak mereka berpikir dengan sebuah bahasa, ini Tuhan saya. Karena Nabi Ibrahim sudah tahu matahari ini akan hilang. Maksudnya untuk mengajak mereka berpikir, ketika matahari hilang, beliau mengatakan, ternyata itu bukan Tuhan saya karena dia menghilang. Jadi bukan maksudnya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tidak. Konteks ayat sedang mendebat orang-orang musyrik. Jadi sepakat ulama, para nabi dan rasul tidak pernah terjerumus dalam dosa kesyirikan dan kekafiran. Sisi yang keempat kata beliau, bahwasanya di dalam hadis sahih, hadis yang masyhur tentang kisah syafaat. Bagaimana manusia minta syafaat di hari kiamat. Pertama sekali mereka datang kepada Adam alaihissalam. Lalu Adam menolak, suruh kepada Nuh. Nuh menolak, seterusnya sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberi syafaat. Nah, jemaah sekalian, ketika manusia datang kepada Adam, kenapa beliau menolak? Karena beliau ingat dosanya memakan buah terlarang. Itu yang menjadi uzur beliau. Dia ingat dosanya, jadi dia merasa nggak pantas. Saya nggak pantas memberi syafaat kepada kalian karena saya punya dosa, yaitu memakan buah yang Allah sudah larang. Nah, jemaah sekalian, seandainya ayat ini adalah Adam yang dimaksud, tentu yang beliau akan ingat bukan dosa memakan buah terlarang, tapi dosa syirik. Kenapa? Dosa syirik lebih besar daripada memakan buah terlarang. Tapi beliau tidak mengingat dosa syiriknya tersebut karena itu memang bukan kisahnya melainkan yang beliau ingat adalah memakan buah terlarang. Ini sisi yang keempat. Sisi yang kelima kata Syekh bahwa dalam dalam riwayat ini dikatakan setan datang kepada Adam dan mengatakan setan datang kepada Adam dan Hawa dan mengatakan akulah yang menyebabkan kalian terusir dari surga. Kata Syekh ini juga lucu. Dia datang mau menjerumuskan mereka dalam dosa, tapi ngaku aku yang dulu menjerumuskan kalian dalam dosa. Jadi seperti ada orang datang mau menipu kita, lalu mengaku, dulu saya pernah menipu kamu. Ikan lucu, nggak mungkin. Kecuali dia datang, mohon maaf dulu saya sedang menipu kalian, saya sekarang sudah tobat. Padahal belum. Tapi sekarang masih ngaku, saya dulu yang menipu kamu. Tentunya kalau sudah diingatkan seperti itu, Adam dan Hawa akan semakin waspada. Jadi ini sebuah lafaz yang lucu. Artinya nggak mungkin setan berkata seperti itu. Iya. Kemudian sisi yang keenam kata beliau, setan mengatakan, "Kalau kalian tidak taat kepadaku, aku akan menjadikan anak kalian ini memiliki tandu seperti rusa." Memiliki tandu seperti rusa. Iya. Nah, jemaah sekalian, para ulama yang mengatakan ini kisah Adam. Ini kisah Adam. Mereka mengatakan Adam dan Hawa hanya melakukan syirik kecil, bukan syirik beribadah kepada setan, tapi taat kepada setan. Tetapi dalam kisah ini seakan-akan mereka membenarkan bahwa setan bisa menjadikan anak mereka punya tanduk. Nah, kalau mereka membenarkan sebenarnya itu adalah syirik. Syirik dalam rububiyah. Karena yang mencipta itu hanya Allah. Nggak mungkin setan bisa menciptakan tanduk untuk anak kita, nggak mungkin. Jadi ini nggak mungkin diterima oleh Adam dan Hawa. Keimanan atau keyakinan setan bisa merubah anak mereka memiliki tanduk. Ini sisi yang keenam. Sisi yang ketujuh kata Syekh, perhatikan akhir ayat. Allah mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan jadi sudah menggunakan kata mereka mereka yusyrikun banyak orang seandainya yang dimaksud dalam ayat ini Adam dan Hawa maka bukan yusyrikun yang akan digunakan tetapi yusyrikani mereka berdua berbuat syirik sehingga yang dimaksud dalam ayat ini jelas bukan Adam dan Hawa. Tetapi seluruh manusia siapapun dia yang mempersekutukan Allah di dalam anugerah anak yang Allah berikan kepada mereka. Maka ini yang punya buku perlu dikasih catatan di situ. Ya. Penulis rahimahullah taala seorang ulama besar. Tapi namanya ulama dia bisa benar dan bisa salah. Walaupun kebanyakan benar, tapi tetap saja. Sebagaimana kata para ulama dahulu, Allah enggan untuk menyempurnakan sebuah buku kecuali kitabnya. Kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim. Hanya itu yang sempurna. Namanya karya manusia, ditulis oleh manusia, pasti ada kekurangan. Oleh karena itu, kita nggak boleh taklid buta. Walaupun dia ulama kita, dia panutan kita, tapi kalau dia salah ya jangan diikuti. Kalau dia benar kita ikuti. Tapi bukan juga bermakna karena dia salah lalu kita menghinanya, menjatuhkan kehormatannya, bukan juga seperti itu. Iya. Jadi ini termasuk apa namanya riwayat yang lemah yang ada dalam kitab tauhid ini dikasih keterangan di situ riwayatnya lemah. Iya. Maka kesimpulannya ayat ini tidak sedang berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa tapi berlaku umum. Iya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penamaan apa, Pak? anak perempuan. Baik. Uh, yang pertama apa tadi? <laughs> Maaf. Iya. Namanya Abdurrahim atau Abdurrahman, boleh nggak ditambah Muhammad di awal? Jawabannya sepatutnya itu dihindari. Nama itu yang dianjurkan adalah satu nama Satu nama Jadi Abdullah itu satu nama Abdurrahman itu satu nama Kalau ditambah di depannya Muhammad Abdurrahman Menjadi dua nama Atau di belakangnya Abdurrahman Muhammad Sama saja Menjadi dua nama Dan Di dalam susunan bahasa Arab Dan bisa juga dalam susunan bahasa kita Nama yang kedua adalah nama ayah. Nama yang kedua adalah nama ayah. Iya. Dia di, dia dinamakan Muhammad Abdurrahman. Itu maknanya namanya Muhammad, ayahnya Abdurrahman. Kalau seandainya ayahnya bukan Abdurrahman, maka ini adalah terkap termasuk di dalam hadis larangan menisbatkan anak kepada selain ayah. Karena ada hadis larangan keras menisbatkan seorang anak kepada selain ayahnya sendiri. Nah, di situ masalahnya. Jadi seakan-akan walaupun tentu yang memberi nama dia nggak bermaksud begitu. Tapi seakan-akan dia menisbatkan anak kepada selain ayahnya sendiri. Nah, seharusnya setelah namanya adalah nama ayahnya. Lebih bagus lagi kalau di tengah-tengahnya ditaruh kata bin. Jadi lebih tegas. Abdurrahman bin Muhammad misalkan. Kalau seandainya nggak ditaruh kata bin pun itu sudah cukup. Abdurrahman Muhammad. Abdurrahman namanya, Muhammad ayahnya. Jadi seharusnya setelah namanya adalah nama ayahnya kemudian nama kakeknya dan seterusnya. Kalau ditambah kata bin itu lebih bagus lagi. Iya. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain itu tidak sesuai sunnah. Buktinya apa? Nama-nama para nabi dan rasul, nama-nama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya hanya satu. Enggak ada yang dua. Abdullah, Umar, Uthman, Ali, itu aja namanya, singkat begitu saja. Iya. Cuman kadang ada gelar-gelar mereka, tapi itu bukan nama yang diberikan orang tuanya. Cuman gelar yang mereka dapatkan di masyarakat. Seperti Umar disebut Al-Faruq. Itu bukan namanya, itu gelar. Iya. Atau kunia. Nah, kunia itu boleh dinamakan orang tuanya, boleh dia sendiri menamakan dirinya dengan kunia. Umar kunianya adalah Abu Hafs. Abu Bakar kunianya siapa? <laughs> Abu Bakar itulah sudah kunia sebenarnya. Itu bukan namanya. Namanya Abdullah. Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Kuniyahnya Abu Bakar, tapi dia lebih dikenal dengan kuniyahnya dibandingkan namanya. Iya. Jadi sepatutnya dihindari penamaan anak dengan dua nama, satu nama saja. Kalau ada ketentuan di paspor, misalkan harus tiga nama, maka gunakan nama ayahnya dan nama kakeknya. Ya. Abdurrahman Muhammad Abdullah misalkan. Nama nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Abdullah. Ya. Jadi itu yang seharusnya. Baik. Adapun riwayat-riwayat Nabi SAW mengganti nama para sahabat memang ada para sahabat yang namanya terlihat apa namanya tidak sesuai syariat diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau riwayat khusus sahabat wanita yang diganti namanya saya belum tahu hadisnya, wallahu alam. Dan Para wanita juga dianjurkan Anak-anak wanita kita dianjurkan kita beri nama Sesuai nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW Dalam Al-Quran seperti Maryam ya, atau dalam hadis banyak sekali seperti nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau istri para sahabat itu juga dianjurkan. Baik. Tadi saya lupa sebutkan hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Daud uh, Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW bersabda, "Wa asdaquha Harithun wa Hammamun." Nama yang paling jujur kata beliau, yang paling benar adalah Harith dan Hammam. Jadi riwayat setan punya nama Al-Haris itu lemah, dan hadis ini menunjukkan justru dianjurkan anak kita dikasih nama Harith. Ha Alif ro Sa. Iya. Apa artinya? Orang yang punya semangat bekerja baik untuk kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Jadi justru ini bagus. Justru bagus dikasih nama Harith atau hammam. Artinya orang yang punya kemauan yang kuat. Ini hadis sahih. Dua nama ini juga dianjurkan oleh Nabi SAW karena memiliki makna yang baik. Iya. Jadi tidak masalah menamakan anak Haris itu bukan nama setan karena riwayatnya lemah. Iya. Wallahu alam. Waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.